Anak sing sakit ngaji niku bentengnya wong tua sangka genin rokok. Panjenengan kagungan putra sakit ngaji Quran nggih. Terus putranya jenengan dak jak dahar sareng. Jenengan jak dahar sesarengan mawon niku dosa jenengan diangkat Allah jenengan dibebaske sangka neraka. Alhamdulillah. Yang ngono alhamdulillah saka amin. Ungkapan syukur diparingi putra model ngoten niku. Ya Allah, Ibu, kepingin gak gadah putra sing sergap ngaji nama badan gampil yang penjenengan kepingin kagungan putra sing sergap ngaji niku teori ini gampang pripun jenengan sergap ngaji untuk pokok jenengan sergap ngaji yakin mangke putra putri jenengan program gusi Allah dados putra putri enggang sergap ngaji kalau Allah yang memprogram mesti bener programnya Allah nggak pernah error Programnya Allah gak tahu kena virus, gak tahu ngebleng, gak tahu hang. Mm -mm, gak tahu ngelek. Bapak, bapak-bapak remen boten tuh anak sing penggaweane eh eh remen apa boten, Pak? Lainnya boten remen leh eh dilereni. Keranten apa? Apapun namanya anak itu mencontoh orang tuanya. Karena orang tua adalah madrasatul ula.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 putri, para siswa dan para siswi Ibu, bapak, hadirin, hadiratin aizukum jami'a. Kalau wau dipun tampilakan MC dalam tiga bahasa. Putri Nenjenengan sing ten nginggil niki membawakan acara dalam bahasa Arab. Alhamdulillah. Sebelah kono mesame semguyu merasa bangga. Sisi tengah yang melungguyu guyu so bangga sisih kiwa yo milung guyu merasa bangga padahal ora paham dalam rangka halal bihalal sekaligus peresmian SMK berbasis pesantren King Abdul Aziz di TPHK Nuan sewu Bapak Ibu jamaah yang saya hormati rahimakumullah. Mau'izah hasanah niku penting. Tapi ada yang jauh lebih penting daripada sekedar mau'izah hasanah adalah uswatun hasanah. Banyak orang yang pandai memberikan mau'izah hasanah tapi tidak pandai memberikan uswatun hasanah kathah sangat tiang engkang pinter maringi mauidhah hasanah tapi mboten pinter dados uswatun hasanah kathah sangat tiang engkang alim lesane nek wong kasar yo ya cangkeme Lek piyantun Banyuwangi halus-halus ngalim tutu tutuke lesane alim nanging atine bodho, amaliae bodho. Pirang-pirang wong sing pinter ngomel tapi mboten pinter ngamal. Nek bahasane Anwar Zahid Serual bedah kecantol katil ora gelem dondomi. Kakean kocah kakean dalil neng ora gelem ngelakoni contohnya mboten tebe tebe ya saya ngomong dhewe iki. Pancen idoh hasanah niku gampang. Yang sulit adalah uswatun hasanah. Nuturi niku gampang sing angel ngla dilakoni akeh wong sing pinter nuturi wong liya tapi ora pinter nuturi awake dhewe mula aja kaget kadang tiang pinter ajak-ajak kerukunan tapi piyambake kalih tanggi-tanggine mboten purun rukun wonten napa mboten lho ya kathah akeh wong pinter narik urunan tapi dekne dhewe ya gak melu urun lek dikengken narik ya olehan sekedap ngoten pun nang sel yotra kathah wong pancen pinter tangleti kancane mas sampean narik ngene iki sampean dhewe wis urun apa durung oh, aku gampang ya gampang iki wis apa durung ya durung to mriki wonten sing model ngoten niku wong isih urip jenenge sapa bu Pancen nuturi niku gampang, sing angel ngelakoni. Cuma sekalian rahimakumullah, kalau soal mau'izah hasana, yang istilah itu sering dipakai ungkapan untuk tausiah, pidato, ceramah. Indonesia niki juara, gudangin. Top TOP negara sak donya niki mboten wonten sing ke Indonesia dalam hal tausiah, pidato, ceramah, mau itu hasanah. Timur Tengah mawon kalah. Padahal Timur Tengah sebagai power of Islam, sentral kekuatan Islam itu di sana. Soal tausiah, pidato, ceramah, mau itu hasanah kalah kalah Indonesia. Boten percados cobi jenengan cek piyambak mereka ten Timur Tengah, Nopo ten Yaman mereka. Ngertos Yaman gak? Genteng ini ngulon. Boten wonten. Model mau itu hasanah, pidato ceramah seperti di Indonesia. Indonesia niki luar biasa. Acara nopo mawon dipun paringi mau itu hasanah di berbagai kesempatan, setiap event, setiap momentum, di berbagai tempat. Paringi mau itu hasanah. Mulai peringatan hari besar Islam, setuwoyo ngangge mau itu hasanah. Peringatan tahun baru Hijriah satu Muharram mau itu hasanah. Mangke tanggal 10 Muharram, Yaumu Ashura, mau itu hasanah meleh peringatan Maulid Nabi, mau'idah hasanah, peringatan Isra wal Mi'raj, mau'idah hasanah. Menyongsong datangnya bulan suci Ramadan, mau'idah hasanah, peringatan nuzulul Quran, mau'idah hasanah. Halal bihalal, mau'idah hasanah. Bangun masjid jadi diresmikan, mau'idah hasanah. Bangun rumah jadi ditempati, mau'idah hasanah. Tiang badai tindak haji diparingi mau'idah hasanah rawuh saking ibadah haji diparingi mau idoh hasanah menungso ten Indonesia niki mulai lahir procot ngantos sedo diparingi mau idoh hasanah terus mulai tasik ten lebete kandungan walimatul hamil mau idoh hasanah lajeng badan ku terus walimatul mana mau idoh hasanah memberi nama anak walimatut tasmiyah mau idho hasanah walimatul aqiqah yo mau idho hasanah walimatul khitan yo mau idho hasanah walimatul arus yo mau idho hasanah ten Indonesia niki sing dereng nate wonten niku namung mau idho hasanah dalam rangka walimatul pegatan jadi memang pegatan tok sing mboten dikai idho hasanah ngantos tiyang pun pejah tasik dikai idho hasanah dari banyaknya mau itu hasanah di setiap acara, setiap momentum, setiap event, di berbagai kesempatan. Kenapa tidak bisa mendandani? Kok mendandani ya? Iya mendandani. Tatanan masyarakat menjadi baik. Tidak bisa merubah karakter masyarakat menjadi baik. Sebab hanya mau'idhahnya yang hasanah bukan uswatun hasanah Allahumma salli ala Muhammad Ibu bapak jemaah sekalian yang saya hormati rahimakumullah Padahal kalau kita mau membaca sejarah keberhasilan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam berjihad dalam berdakwah memperbaiki moralitas manusia mengislamkan dunia itu faktor utamanya juga karena uswatun hasanah. Mau'idah hasanah yang ada itu hanya bagian dari cara untuk memudahkan uswatun hasanah. Kulon jenengan niki lek kepingin bener mboten keliru, selamat mboten ciloko, mulya mboten ino, ken idba datang Rasulullah. Mencontoh dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh aspek kehidupan urusan nopo mawon nyontoh kanjeng Nabi urusan bina rumah tangga meneladani Rasulullah urusan sosial kemasyarakatan meneladani Rasulullah berpolitik meneladani Rasulullah beribadah meneladani Rasulullah dalam hal pendidikan meneladani Rasulullah mesti bener mboten kira salah mesti tepat gak kira keliru mesti mulio mboten kira asor mesti aman Kan kulon jenengan kan manut kanjeng Nabi. Ada yang tanya, kengeng nopo menungso kok digengen manut kanjeng Nabi. Kenapa manusia harus meneladani Rasulullah? Ya karena memang di samping Rasulullah sempurna menjadi teladan di seluruh aspek kehidupan. Yang kedua, Bapak Ibu, karena Rasulullah itu manusia. Kulon jenengan niki menungso, kali Allah dipun paringi contoh Rasulullah. Lah Rasulullah iki yang menungso, menungso nyonto menungso niku pas ibarat kucing nyonto kucing pas lenek kucing kok dikongkon nyonto codot niku mboten pas Kulon jenengan niki menungso alhamdulillah niki sing rawuh kok wadah sangat. ngapunten niki sing rawuh menungso kabeh apa ana sing dudu menungso oh yo, iya, ono -mm, ana begecile barang Kulon jenengan niki menungso dikengken nyonto menungso niku pas Lainnya menungso kok dikengken nyonto malaikat, mboten pas. Ngapunten, menungso butuh dahar, malaikat mboten dahar. Menungso butuh ngunjuk, malaikat nggih mboten ngunjuk. Menungso butuh sare, malaikat mboten sare. Menungso butuh rabi, malaikat mboten rabi. Makanya nyontok kanji Nabi pas, Kanji Nabi gini nikah. Kula niku andaikan halo. Kok umpama nyontone ten Nabi Isa sing temenanan, Ya oleh rabi wong Nabi Isa mboten rabi. Nek kula niku umpama ten gene Islam kok kiai gak oleh rabi, aku wani prei. Wis gak dadi kiai ya wis. Rasulullah itu manusia. Secara kurikulum desain, beliau manusia. Struktur organ tubuh beliau manusia. Kados kula jenengan, tapi beda. Basyarun lagal basyar. Manusia tapi tidak seperti lazimnya manusia. Maka ngapunten, saya pernah sampaikan karena sama-sama manusia, sebenarnya bedanya kita dengan Rasulullah itu nggak banyak, sedikit. Kalau Rasulullah itu sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit makan. Kan bedanya sedikit. Kalau Rasulullah itu sedikit tidur, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Rasulullah itu sedikit marah, kalau kita sedikit-sedikit marah. Kan bedanya sedikit. Kalau Rasulullah itu sedikit-sedikit istighfar, kalau kita hanya sedikit istighfar. Rasulullah itu sedikit-sedikit dungo, Kalau kita cuma sedikit dungo. Rasulullah itu sedikit-sedikit sodako, Kalau kita hanya sedikit kok koyo gak terima diarani sedikit sodako. Coba mangke umpami wonten sorban keliling atau kardus keliling narik infak jariah untuk pembangunan pesantren. Bapak Ibu jenengan nggih ngasta yatra wonten 100.000, wonten 50.000, wonten 20.000, wonten 10.000, wonten 5.000, wonten 1.000. Kira-kira sing diparingke sing pinten, Bu? Jenengan matur 1.000 Bu, wonten ngoten niku nggih mboten sungkan. Ya Allah. Kanjeng Nabi niku menungso, tapi benten kalih kula jenengan. Sebagai manusia Rasulullah juga dahar, nggih ngunjuk, nggih sare, nggih perang, dalam perang Kanjeng Nabi nggih nate kalah. Kanjeng Nabi niku nate bunga, nggih nate susah. Tapi beda. Allah sholli ala Muhammad. Sebagai manusia Rasulullah juga tidur. Sami. kulon jenengan nggih sare, tapi benten Nek sarene Kanjeng Nabi namung netrane enggang sare, manahipun tetap melek. Hanya kedua mata beliau yang tertidur, hatinya tetap terjaga. Lah nek turune kula jenengan kan bleksek oe nambah anak bledek duwur. Orang reken wes. Sebagai manusia Rasulullah juga berkeringat. Sami banyu Banyuwangi nggih keringetan sami tapi keringete beda. Keringete Kanjeng Nabi niku wangi, luwih wangi timbang minyak kasturi. Di zaman yang waktu itu belum ada parfum, belum ada minyak wangi. Uang kok ketetesan keringete Kanjeng Nabi sak tetes mawon. Petang puluh dino wangi nih buatin ical. Keringete Kanjeng Nabi wangi. Lek keringetmu yuk Hmm, kena gaya bumbu sayur asem. Wis rasakme iki ambak ampun. Sebagai manusia Rasulullah juga berludah. Kanjeng Nabi niku nggih gadah idu, sami kalih kula jenengan dua itu tapi itu idune itu Idune Kanjeng Nabi obat. Panjenengan kemutan ketika Rasulullah berangkat menempuh perjalanan hijrah meninggalkan Makkah menuju Madinah dipun sarengi sahabat akrab beliau Sayyidina Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu taala anhu digodak oleh tiang kafir Quraisy. Kek wong kafir sing godak niku kuwatah sangat. Kanjeng Nabi kalih Sayyidina Abu Bakar Siddiq singidan bersembunyi di dalam gua. Kenapa Rasulullah pakai sembunyi? Kengeng nopo Kanjeng Nabi kok katik delik barang? Apa wedi ketangkep? Mboten. Apa wedi konangan? Mboten. Apa wedi keaman? Mboten. Apa wedi gak tekan gen? Mboten. Lho kok katik sembunyi, kok katik ndelik? Ini mengisyaratkan Bapak Ibu betapa ikhtiar itu harus dikerjakan. Tiang niku kedah ikhtiar. Lawang Kanjeng Nabi mawon digodak kalih tiang kafir Quraisy dan ten lebete gua. Padahal umpama gak dan andaikan tidak bersembunyi, Rasulullah gak kira ketangkep mesti selamat aman sampai tujuan. Wong Kanjeng Nabi ku lakon nggak kira kalah wis padha karo damar wulan Kalah titik yang menang meneh. Halo. Lo kok kat, katik bersembunyi? Ini isyarat bahwa ikhtiar harus dikerjakan. Penjenengan lek kepengin suge. ya kudu ikhtiar nyambut damel, Aja terus jaga no rezeki sing bagi Allah, rezeki sing ngendum Allah. Lek ancen karo Gusti Allah digawe sugih pira wene ya sugih, gak gelem nyambut gawe No masjid ngumeto tasbih wer wer wer wer. <laughs> Lambene gak leren-leren neh maca wiridan Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi wer wer wer. <laughs> Anggite terus duwite grutuk grutuk grutuk grutuk grutuk. Duwite mbae apa piye? Wong lanang model ngono tutuk omah disengat karo sing wedok. Wis wareg leh mangan masjid. Arep mangan nyiduk sego sik sak entong disentak, gak usah mangan sego, tas bewae dikletaki. Lek kurang tak jukono beku kletaki sisan. Apane gak karek urip mripate tok. Wong lanang disentak wong wedok goblok ndadak. Ya mbuh profesor sentak bojone nyonyor. Dokter seneni bojone melungker. <laughs> kula niku gadah kanca titele luar negeri MA titele ning omah senene bojone mudun karek dadi MI Ikhtiar harus dikerjakan dan penjenengan lek kepengin saged tindak haji ya kedah ikhtiar. Nyambut damel ke yatra ditabung damel daftar. Aja kok terus mau haji iku panggilan Senajan sugih nek ora dipanggil ya ora iso budal haji. Lah nek wis dipanggil karo Gusti Allah tetep iso berangkat. Leres. Haji niku panggilan, tapi kedadipun ikhtiari. Lah tiang-tiang niku aneh kadang-kadang kepingine kepingin tapi ikhtiare keliru. Wonten tanggine badhe tindak haji ngoten dipuruki tendaleme. Mas, aku titip foto Mas, pendem dong kono Mas. Titip foto kon mendem ten mriku karepe benang cepet sakit tindak haji. Ya iso kaji tapi ya netok nih niku. Wonten greget gregetke meleh wong tangki badai tindak haji. Mas, aku neng kono celok Mas yo. Ya. Tenan Mas aku celuk ning kono. di celok karepe benang cepet iso lunga haji. Celak celok pripun nah, wong mboten daftar kok celok. Haji niku sami kalih panjenengan ten dokter. Penjenengan berobat tenggane dokter, lek kepingin dipanggil kali kalih ini niku ten aturane, mboten langsung moro-moro dipanggil. Pertama, kedah daftar rumien tenggane buku tamu. Mantun daftar mangke pikantuk nomor urut. doping pikantuk nomor urut, dereng langsung dipanggil antri rumien, Nunggu giliran, lek ampun antri sabar nembe dipanggil. Haji nggih ngoten. Daftar rumien angsal nomor porsi manten ngoten antri nembe dipanggil understand Nomor dokter karepe pengen berobat, pengen dipanggil mboten purun daftar ngadeg mawon ten ngarepe pager. Dipanggil mboten kira-kira. ini dokter bento sing nyeluk. Mboten kira dipanggil ge ana wong tombo berobat dipesen, "Mas, dokternya Kandani Mas kon nyeluk aku, Mas." Ya mboten kira diceluk, pokok ikhtiare temenan. Nek wong seposian modale namung cengkir kalih tebu, kencenge pikiran tepe kalbu, saged berangkat jenengan. Estu niku. Wonten tiyang saking kepingine tindak haji. Sowan kiai nyuwun pendonga. Yai nyuwun pendongane yai kersane kula saged nindakaken haji. Oh iya iya iya tak dongake, tak dongake. Tapi ya kudu diikhtiari. Pripun yai ikhtiare kersane saged cepet. Wis nandura pelem ning tegalmu. Pokoke nek wis peleme wah nang ditebaske engko lak kena dike bondo haji. Nggih Yai, nggih Yai. Saking estune, Pak. Ben cepet moh ijir pelok kesuwen nyangkok. Kan gelis nyangkok. Mboten kathah namung sakwit ditandur teng kene Tegal. Bareng kembang wah ditebaske. Subhanallah, nebaske pelem sakwit mawon niku saged damel tindak haji. Soale nebaske peleme niku sak tegalane. Jadi <laughs> ini gue maknane kan wong temen ngoten lho, ikhtiare temen. Sampun. Ketika Rasulullah kali Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan ten lebete gua niku. Sayyidina Abu Bakar niku mendadak tintuk kalau jengking. Cetek. Kalau jengking sing nih niku kau pedi. Kalau jengking Arab. Mosok kalau jengking kesilir. Abuh. Subhanallah. Loro mboten kantenan. Abuh. Ngoten niku saking takwime Sayyidina Abu Bakar datang Rasulullah. Saking hormate Sayyidina Abu Bakar ten kene Kanjeng Nabi. Abuh loro mboten wantun sambat. Mendel diemfet. Ya keranten ngemfet gemeter gek pucet ketinggal pucet ditangleti kalih Kanjeng Nabi nopo oh, Abu Bakar jenengan kok pucet gemeter nopo jenengan ajre boten Kanjeng Nabi sareng kalih penjenengan boten enten kata takut nopo jenengan wedi ketangkep boten boten Nek kok gemeter kok pucet Nopo jenengan getun ke Mekah? Boten Kanjeng Nabi, boten ngoten. Nopo jenengan boten kerson dari akan ten Medina Boten ngoten Kanjeng Nabi boten. Lah kok pucat gemeter kengeng nopo Untuk keng Ditampil kali Kanjeng Nabi lajeng didoni Bismillahirrahmanirrahim. Terus waras pletas tanpa bekas. Idune Kanjeng Nabi obat idune wong kesilir Gimana bisa meneladani Rasulullah secara benar? Pesantren ini solusinya. Allahumma salli ala Muhammad. Kita diperintah berislam secara benar. Islam yang temenanan. Gusti Allah leh merintah kula panjenengan ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah He wong-wong sing padha iman padha mlebu sira kabeh ing dalam Islam kafah secara universal Kula matur universal ngeten iki ngertos mboten orang ngerti ya wis Mungkin ngomongi wong gak cerdas iku ya rada angel. Secara menyeluruh, totalitas ngelakoni Islamku sing temenan. Leh mlebu Islam iku sing temenan, bleng glundeng. Ngapunten, namine mlebu niku gelundeng Nek mboten glundeng niku mboten mlebu niku, untup-untup. Ibu-ibu kira-kira gelundeng kali untuk untuk niku wae pundi, ibu. Oh, glundeng. Lek bapak-bapak sekeco pun Pak gelundeng kali untuk pun Pak. Ono sing jawab, untuk untu-untu rien terus gelundeng Niku nopo, nama ini melebu niku yo ya gelundeng. Lek kulon jenengan ngelampai Islam temenanan, melebu nih Islam gelundeng, benjang ten akhirat penjenengan melebu swarga nggih. Gelundeng. Tapi Islam Islame kok mboten temenan. ngelakoni Islam kok boten estu mlebu Islam kok ming untuk untuk puntuk, benjing ten akhirat suargamu nggih suargo, apa ya ana untuk untuk dan sekarang kita prihatin banyak Islam sing me akon-akonan boten lakon lakonan Islam yang hanya sekedar pengalaman bukan pengamalan Saya jadi teringat apa yang diprediksi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini hadis bisa menjadi motivasi khususnya untuk lembaga ini agar bisa mencetak siswa-siswi santri yang betul-betul berkarakter menjadi generasi yang solehin solehat. Sayati zamanun ala ummati la yabqa minal islami illa ismu wa la yabqa minal qur'ani illa rasmu wa masajiduhum kabirah walakinnaha kharrabun anil jamaah dawai pun kanjeng nabi akan datang satu masa di kalangan umatku di mana pada masa itu agama Islam hanya tinggal nama Islam mongkariaran Al-Quran hanya tinggal tulisan. Quran mengkari tulisan Masjid-masjid semakin besar, mewah, megah, indah bangunannya, tapi kosong jamaahnya. Ibu bapak, hadirin hadirat, rahimakumullah. Tiga hal yang diprediksi Rasulullah ini, mari kita cermati. Monggo kita teliti, kinten-kinten zaman sak mangkin sampun kelampahan nopo dereng. Yen estu sampun kelampahan, siap-siap. Ini pertanda alamat bahwa kiamat benar-benar sudah dekat. Coba. Yang pertama, la yabqa minal islami illa Agama Islam hanya tinggal nama. Secara formalitas Islam. Wadai Islam, bungkusnya Islam, casingnya Islam, tapi isinya mboten Islam. Kebiare Islam, penampilan luarnya Islam, tapi dalamnya memprihatinkan. Niki pun kelakon nopo dereng? Uh sampun. ki kata tiang sing modele goyo Islam, macake goyo Islam, goyo Syekh, boseh kidul, boseh lor. boseh tan etan, kulot Syekh kulon. Oleh jubahan lewandung nanti kelengsreh lemah. Kan nyata ngiras ngiras nyaponi larangan. Tasbih dawane 100 meter. Kayak rantene sepur. Kapan tasbihnya diputer tanggane urek kabeh. Nah, suaranya tasbih cek cek cek cek cek cek cek cek cek. Nek istighfar yang mantap. Astagfirullah. Hel. Astagfirullah. Hel. Mantap. Astagfirullah. Hel. Tapi ndek utang mboten nyaur. Ngapunten, lebih-lebih Bapak Ibu memang kita sekarang udah masuk ke wilayah ekstrim ritual. Understand? Wis to sampean gak ngerti ya wis sampean nyaut yes ngono aku ben semangat. Kula baleni sing banter leh nyaut, mulai semangat iki ngajine. Kita memang sekarang udah masuk ke wilayah ekstrim ritual. Understand? Lah ngono ben ketok bentone. Ngapunten. Warna bendera negara kita itu merah. Barat jawab merah, putih. Merah artinya berani, putih artinya suci. Ini baru Banyuwangi. Nasionalis. Dan semangat nasionalis harus selalu kita pupuk kembangkan dan kita tingkatkan. Karena orang yang agamis itu pasti nasionalis. Tiang niku yen agi agamine kiat, kecintaan kepada tanah airnya pun juga kuat. Oke. Okay. Pertanyaan berikutnya, jawab sing banter. Saudi Arabia niku genderane rupane ijo, onok gambare pedang, tulisane Arab wis suwe. Mosok ana caraka. Maksude unine, Bro, unine. Arab jare. Wis suwe ora kira tulisan ana caraka. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Warna benderanya hijau, gambarnya pedang bersilang bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam banget tuh. Oh, dikit-dikit gaul dong. Kan memang sekarang udah terjadi pergeseran nilai kan. Tapi kalau tidak salah tahun 2006 berlangsung pertandingan sepak bola antara kesebelasan Saudi Arabia melawan kesebelasan China. Cino itu main Cino, bahasa kemainnya kan China. Pertandingannya berlangsung di Stadion Jeddah, Saudi Arabia itu jadi tuan rumah. Bayangkan sebagai tuan rumah dukungan penuh. Stadion Jeddah Bendera warna hijau, gambarnya pedang bersilang bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Penonton ludak, gak muat. Leh ngekei support, ngekei dukungan yang kesebelasan Saudi Arabia luar biasa dengan pekik takbir yang menggelora. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, luar biasa hasil akhir pertandingan itu skornya adalah 9-0 untuk kemenangan Cina. Uang-uang ini do komentar, "Hmm, iki tahlilan kalah karo singkek." <laughs> Halo, Bro. Halo, Bro. Teman-teman remaja masih teringat beberapa waktu lalu banyak yang salah arah. Ngapunten, kalau dulu dulu niku bien lah biyen niku dulu. Dulu niku iya bien Namanya jargon takbir Allahu Akbar. Itu digunakan untuk perang lawan setan. Sampai sekarang jadi simbol. Orang haji lempar jumrah ula hustu aqabah. Itu bismillahi Allahu Akbar, bismillahi Allahu Akbar, bismillahi Allahu Akbar. Lambang melempar setan, melaknat setan. Atau digunakan untuk perang lawan penjajah. Para pahlawan, para pejuang dulu perang musuh penjajah diberi kekuatan ekstra oleh Allah dengan gemat takbir Allahu Akbar menang lu nek dipikir Indonesia sakit merdeka niku mboten masuk akal mboten nalar kalah segala-galanya dengan penjajah lebih-lebih yang namanya persenjataan Mbah Mbae kula jenengan sian mboten gak ada senjata modern, senjata canggih. Sementara penjajah senjatanya canggih, penjajah duwe meriam, awak dhewe mek duwe Mariamah. Lu kok iso menang? Ternyata disinilah peran para ulama dan para kiai sangat besar, tapi memang tidak ketara. Ya ora ketara Memang tidak diketokkan. Lu kiai ini ku mboten gadah granat, mboten gadah bom. Penjajah duwe bom, duwe granat, kiai kerikil dikempalakan Diriyaudhoi ditirakati. Wacake ayat ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا sebulno ten gene krikil wonten mobil tank bae penjajah lewat hitam ngangge kerikil. Allahu Akbar. biar meledak. Ono pesawat tempur bae penjajah lewat. Antem nggih kerikil ke ngandap, Allahu Akbar. biar meledak. Subhanallah. Kulo nate praktek. Durung-durung kok diguyu sih. ayat niku kula waos kula sebulke krikil tak antemno kucing meringis kucing Ini memang bedanya kiai dulu sama kiai sekarang. Kiai Bian pidato mboten nanten sing enak. Pidato pengantar tidur, oleh limang menit sing ini ngorok wes. Tapi subhanallah. Ilmu yang disampaikan kok iso manfaati, iso barokai. Ini memang bedanya sering saya sampaikan antara kiai dengan SAG, sarjana alam gaib. Beda. Dulu namanya Allahu Akbar untuk perang lawan penjajah. Sekarang enggak. Allahu Akbar itu tiga demo saya Makanya kadang Islam dinilai negatif di dunia internasional. Itu bukan salah Islamnya. Ajaran Islam paling benar. Enggak ada salahnya. Oknum yang keliru mempraktekkan ajaran Islam. Islam enggak pernah mengajarkan kekerasan. Enggak ono ayat Quran sing artinya, hai orang-orang yang beriman, ngebomlah kalian. Ora ono artinya oh, ayat Quran apa hadis wahai para remaja jadilah teroris, gak ono. Halo. Saya secara pribadi nggak setuju. Eh, di bulan Ramadan siang hari warung makan buka terus diobrak-abrik nggak setuju. Kalau menurut saya, biar bulan Ramadan warung makan buka siang hari bebas. Setuju men? Setuju sama gak poso. Lho iki gak kok nyeleneh mboten. Kenapa warung makan bebas buka di siang hari? Kan malah genah, ketoro sing poso karo sing gak kan ketoro. Oh, kok marung mangan berarti gak poso. Lah parani genah-genah dituturi. Apa artinya? Warung makan dikasih keber, dikasih spanduk aneh? hormatilah orang yang sedang berpuasa. Neng jeruake sigil sikil-sikil sing do marung niku. Wong ketok sikile tok. Allah Allahu Akbar itu demo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, turunkan harga, begengge. Jangan gak genah. Allahu Akbar, toko diobong. Lah ini wong sing gak ngerti rumangsane Allah Allahu Akbar, ayo dong obong toko lah ngoten. Allahu Akbar, toko diobong, toko kobong, geni bulat-bulat. Sing duwe toko wedi, Melayu metu. Lah sing ngobong terus mlebu, balik oleh rokok, gula, kopi. Ya Allah. Oke. Okay. Ibu bapak, jemaah rahimakumullah, Indonesia ini negara dengan prosentase jumlah penduduk muslim terbesar sedunia. Makanya kuota jamaah haji itu tiap tahun Indonesia dapat paling banyak. Karena jumlah penduduk muslim prosentasenya terbesar, lebih dari 80%. Wong Islam niku pokok syahadaten, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Islam. Loh, Gak pati direken. Apa kul Penduduk muslimnya terbanyak sedunia, tapi kenapa prestasi sing elek-elek kok dibawa dhewe? Korupsi kita juara. Alhamdulillah. Oh, orang gendah toh. Pornografi, porno aksi hebat Indonesia. Coba jenengan tingali Sponsor-sponsor yang ada di televisi rata-rata mengandung pornografi, betul? Hmm, klip-klip video musik yang digemarin sama remaja-remaja kita, ya yang porno berbau pornografi, betul? Oh, coba lewatkan e pabrik mobil mengeluarkan produk terbarunya kemudian dipromosikan di pasar nih. Iku biasanya gambarnya dipajang neng pinggir-pinggir dalan. Neng sandingi mobil niku biasanya wonten nih. Sing dipajang foto nih wong lanang apa wong wedok? Fotomu gak payu, Kang. Wong wedok sing dipajang fotone temen iku niku pakaiane bruku rapet apa setengah Kulit Kulino telengi. Ya. Allah, porno aksi kita juara. Ngapunten sangat, artis-artis kita yang laris itu yang goyangannya dahsyat. Wedo meskipun suaranya jebrak kaya ompreng ditabui, pokok goyangannya dahsyat, laris. Suarane enak mboten sakit goyang, gak payu. Pokoknya sing lari ya sing pinter goyang dompet, goyang ngecor, goyang ngebor, goyang gergaji, goyang patah-patah, goyang itik, goyang meledung, goyang jengkeng goyang deket goyang mulet. <laughs> Cek atus Indonesia. Ya Allah, prihatin kita. Ini diantara faktor yang merusak karakter anak bangsa, karakter generasi muda kita. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati rahimakumullah, kalau penduduk Indonesia yang agamanya Islam 80% lebih secara administratif dan gini KTP itu data agama agama 80% lebih mayoritas ya mudah-mudahan mugi-mugi yang mayoritas Islam 80% lebih niki sedoyo ya muga-muga KTP ini mlebu warga ktp ini Wonge yang boh Soalnya kalau tingkat yang kedua namanya sholat prihatin kita. Persentasenya menurun. Orang sholat fardu itu mestinya sehari lima kali. Tapi prakteknya banyak yang sholatnya lima hari sekali. Iki wong ya teko kaya iku. Wis sendi ngono gue. Engko lek wis poso, lek wis zakat, lek haji, menurun meneh, menurun meneh. Ngapunten sangat. Siapa yang akan menghidupkan Islam? Kalau enggak umat Islam sendiri. Dan hidupnya Islam itu dari pondok pesantren. Kan saya pernah sampaikan Islam di Indonesia itu macam-macam. Makanya solusi tepat penjenengan nyala putrane tenggene pesantren. Saat ini zaman mus koyok ngoten Bu, atas-atas gak Aliran mau macam-macam ndak karu-karuan ada yang irhabu yang ekstrim liberal macam-macam Diri-diri haram syirik bid'ah macam-macam itu ada yang liberal keliwat sampai Al-Qur'an itu hanya dianggap sebuah antitesa Quran itu bukan mukjizat katanya Quran hanya dianggap wis karu majalah hanya kitab budaya mereka beralasan seperti itu karena Quran turunnya di Arab maka yang dipakai contoh ya Arab Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat? Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Unta sing dicontoh wong Arab. Ya kok umpama Australia yo ya, afala yanzuruna ilal kanguru kaifa khuliqat? Lha nek ngene kesilir afala yanzuruna ilal bedesi ngono. Ya sembuh. Dan pesantren itu dalam mengajar santri-santrinya itu mengambil yang tawasud, yang tengah-tengah. Dan ini yang disebarkan oleh para wali di negara kita, di Nusantara. Pohon bunga ya. Wes jenengan sekolah niten pundi monggo, jenengan kuliah niten pundi monggo. Pokok kedah nate ngincipi pesantren kersane wonten barokai. E. Satu hal yang namanya barokah ini hanya dimiliki oleh lembaga yang namanya pondok pesantren. Liane kan. Loh, Kan sekali lagi kula pesen senausa sekedap putrane salap dan pesantren. Eh senajan meng 15 tahun. Maka yang kedua, wala yabqa minal Qur'an illa Rosmu. Al-Qur'an hanya tinggal tulisannya. Kula yakin setyo sing rawuh ten mriki kagungan Qur'an. Nggih napa Hmm nem sak mangkin niku ngonten Bapak Ibu menang gayane tok. ngon ngaji do kak gelem gayane rambetai. Rabi ngono mas kawine Quran. Gek sarunge anyar jasil licin kopi linteng kalungan tasbe ngedep pengulu. Pengulune kaget. Hmm, iki santri pondokan grogi pengulune. Wedi salah nih wong santri pondokan takoni nang pengulune dek niki kok mas kawin apa dek Al-Qur'an Pak Naib hmm. tenan niki cah pondokan tangleti kali pengulune, dek mondoke ten pundi dek lah niku Pak Naib mboten nate ngaji kula itu <laughs> Quran mboten saged gobek-gobek naik, iku ya Allah ya Allah ngaji Quran gak iso kok rapi gak mas kawin Quran. Idealnya kalau berani pakai mahar Quran itu kan suami mengajari istrinya tentang Quran, mulai kiruah membaca, tafsir memahami, tadabur, mengamalkan. Ini enggak Mau ndak iso mas kawine Quran ketok naipet gobek-gobek kaget nih takon perasaan Mau napa Pak pengulu oh, Mas kawin Quran betul nang nangsal. Ya oleh dewi sapi ya timbangane Mas kawin domino. Quran itu benteng, hisnun hasin. Maka saya bangga diundang ngaji ten Taman Pendidikan Hifdil Quran. mugi mungkin sakit istiqomah. Uang sing ahli Quran niku benjing dan akhirat bukan bakal kejamah geni neraka. Gak akan pernah tersentuh api neraka. Di saat kebanyakan manusia bingung mencari jalan menuju surga, ahli Quran justru dicari oleh surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena memang dia digandrungi oleh surga. Kan surga itu gandrung kepada empat golongan manusia. Rindu ingin ditempati oleh empat golongan manusia. Dan kalau Ramadan golongan jenengan kemarin benar pasti golongan jenengan termasuk keempat-empatnya. Al-jannatu mustaqatan li'arba'ati arba'ati nafar. Yang pertama, talil Quran. Yang dirindukan surga itu adalah orang yang rajin baca Al-Quran. Kan kalau wengi penjenengan dilatih rajin maca Quran. Buktine tiap malam delek tadarusan ten masjid ten musala ten mriki kesilir mriki lek dalu tadarusane rame to nggih. Heeh, mm -mm, saniki Ramadane pun rampung, masjid musala ngoten niku tadarusan Qurane terus napa brai? Heeh, mm apik. Saniki lek enten khatmil Quran malah dirasani karo wong-wong lho kok ana khatmil Quran kae sing mati sapa kae? Jadi bacaan Quran hanya dianggap simbol kematian. Subhanallah. Yang kedua, wahafidul lisan, orang yang mampu menjaga lisan dari hal-hal yang keji dan kotor. Kan Ramadan Ramadan dilatih lisan lisane, mboten angsal ngrasani, mboten angsal mitnah, mboten angsal ngomong elek, mboten angsal goro. Lah ngoten Bu nggih. Niku mboten batalke poso, tapi batalke ganjarane poso. Ibu-ibu wingi Ramadan nak mboten rasa-rasa nggih? Mboten ategang. Yang ketiga wa mut'imul ji'an, orang yang ahli memberi makan, artinya orang yang derma, wong sing loman niku dirindukan oleh surga. Maka niki mangke jenengan dites kelomanane lek wonten panitia mider. Sing badhe mboten nyukani monggo nang kundur rumiyin mboten napa-napa. Tak dongano tekan omah udunen dokong iki tengen. Yang keempat, as-shaimina fi syahri Ramadan. Orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Tentunya mawon Quran itu datus benteng. Omah iku nek ono Qurane, demit gak kira melebu Gak kira dileboni demit. Lupa, omah kula niku wonten Qurane, Pak, tapi kula kok gelek kelangan duit. Niku sing nyolong duit demi ya onde-onde. Bu. Ibu. Iya, Putra putrine kan ngaji Quran nggih? wong tuwa gadah putro. kok putrane saged ngaji Quran niku wong nih harapan besar mlebet swarga Orang ndonga kok diamini niki pemberitahuan amin niku nek kalam doa amin wong pemberitahuan kok diamini masa Pak Camat nggak ngekek pemberitahuan diharap kepada warga masyarakat Kecamatan Kesilir besok hari Minggu semuanya ikut kerja bakti amin orang genda. Tapi pireng teh, kula niki ndonga napa memberitahu. Wong tuwa nggadah putra. Lho kok putrane saged ngaji Quran, niki wong tua e harapan besar mlebet swarga. Amin meneh. Ya Allah. Ibu bapak hmm. kucing lanang. Halo. Embo, eh, Nyawang murine wae ah. Al-aulad hirzun minan nar wal aklu ma'ahum bara'atu minha. Ngapunten kula waca cepet mawon soalnya senajan tak waca arang-arang sampean yo ora ngerti padha wae. Mboten ngenyek wong kenyataan kok. Anak sing saged ngaji niku bentenge wong tua sangka gene neraka. Panjenengan kagungan putra sakit ngaji Quran nggih. Terus putrane jenengan dak jak dahar sareng. Jenengan jak dahar sesarengan mawon. Niku dosa jenengan diangkat Allah jenengan dibebaske saka neraka. Alhamdulillah. Ngono alhamdulillah Joko amin. Ungkapan syukur diparingi putra model ngoten niku. Ya Allah, Ibu. Kepingin gadah putra sing sregep ngaji napa mboten? Gampil. Yen panjenengan kepingin kagungan putra sing sergap ngaji niku ini gampang. Pripun? Jenengan sergap ngaji. Pun tau pokok jenengan sergap ngaji yakin mangke putra-putri jenengan diprogram gusi Allah dados putra-putri enggang sergap ngaji. Kalau Allah yang memprogram mesti bener. Programnya Allah nggak pernah error. Programnya Allah nggak tahu kena virus, nggak tahu ngeblank, nggak tahu hang. nggak mm -mm, tahu ngelek. Bapak Bapak-bapak remen mboten duwe anak sing penggaweane eh eh remen apa mboten Pak? Lah nek mboten remen leh eh dilereni Keranten apa? Apapun namanya anak itu mencontoh orang tuanya. Karena orang tua adalah madrasatul ula. Madrasah yang pertama bagi anak-anak, lembaga pendidikan yang pertama bagi anak-anak adalah orang tua. Anak dereng kenal pos paut, dereng kenal paut, dereng kenal playgroup, dereng kenal pendidikan nopo-nopo. Sekolah yang pertama, pendidikan yang pertama adalah orang tua. Bagaimana orang tua memberikan keteladanan, seperti itu anak akan mencontohnya. Kalau orang tua memberikan keteladanan baik, anak akan mencontoh baik. Tapi kalau orang tua memberikan keteladanan yang jelek, anak pun akan mencontoh jelek. Ma fil aba fil abna apa yang ada pada orang tua itu pasti juga akan terjadi pada anak. Halo. Nek bapak kok jenenge kalong, anaknya mesti dadi kampret. Wong anaknya kalong niku jenenge kampret. Bapak kalong, anak kampret. Lek bapak nyolong, anak Lane diomongi tak kandak ke bapakmu wedi. Lah sekarang omongan tak kandak ke bapakmu kanggone anak wis gak mandi. Anak nakal diomongi tak ke bapakmu niku buatan wedi. Le, oh nakal gak kena dituturi. ke bapakmu gak wedi. Gak wedi karo bapakmu. Belas. Kon rene wonge. Bapak kon rene ngono. Kenapa anak sekarang diwedekke tak kandake bapakmu mboten wedi? Ngapunten sebab bapake luwih nemen. Ya kula nate damel guyon, ana lane sak mangkin nggih nyolong pelem nang konangan sing duwe iki. Ayo nyolong pelemku, kandhake bapakmu. Tebak kandhake kae wong ning dukun ke plastik kresek kae. Malah bapake diomongi kok oh, bapake. Bapak, aku arep dikandhake sampeyan, Bapak. <laughs> Jare bapake teko dukun. Oh iya iya iya, bapak tak modon iki, kreseke wis bek iki. <laughs> Allah. Al-Qur'an itu mukjizat. Maka kalau anak itu bisa Quran, yakin menjadi anak yang solih. Solihah. Pasti. Kenapa? Karena tersinari oleh nurul Quran. Dibimbing dan dijaga oleh Al-Quran. Dibimbing hidayah Quran. Dijogo ismatul Quran. Uripe pikantuk barokah Quran. Mesti dadi wong sing apik. Tapi sebaliknya, nek kenal yang namanya Quran, sing ngono kae dadine, Bu bunga bunga turut dalan kek rambutnya semir abang hijau kuning kupingnya dicendeli ke becak negak ngono dibroso di paralon sak gambar ya awak opo sing dak gambar di awak dodo tekek lengan tengen gene kadal lengan kiwa kalau jengking buri gene gambar kebo ngisore sapi weteng gambare ulo madep mengisor ndase ya ngisor niku Lho nek ana anak sing model ngoten niku cobi, jenengan buka ke Quran nek saged maca, betul kira sakit. Kenapa sampai seperti itu? Karena nggak pernah tersentuh cahaya Quran. Nggak ada penjagaan Quran, nggak ada barokahnya Quran. Bu. Mukjizat yang lain saniki sampun mboten wonten. Mukjizat tinggal Al-Qur'an. Mukjizat-mukjizat yang lain sekarang udah bisa diterjemah dalam sainitas modern dengan ilmu pengetahuan modern. Mila ngapunten sangat. lari saniki pinter-pinter, terutama pinter bantah. Lari sak mungkin diceritani Isra Mi'raj niku wis gak nggumun. Le Kanjeng Nabi niku biyen Isra Mi'raj. Isra niku perjalanane teko Masjidil Haram ning Masjidil Aqsa. Masjidil Haram niku ning Mekah, lan Masjidil Aqsa niku ning kok kali baru. <laughs> Masjidil Aqsa apa kali baru. Palestina iku gek jarake 800 kilo luwe. Ngono ku Kanjeng Nabi gak sampai sak jam wis tekan. Turune lari sak mangkin gak ngumun Pak wis ono pesawat jet saiki. Wis tekan. Ngoten le Nabi Sulaiman niku mukjizate iso ngomong kewan kewan diomongi diperintah Nabi Sulaiman manut lari larisane ini Pak lana nek perkara ngongkon kewan iso ora kudu nabi pemain sirkus ya iso yang gajah yang macan lumba-lumba diperintah yang nurut oh, lari sama mangken le Nabi Musa itu mau mukjizate tongkat kapan tongkatnya cemplung ke bengap untuk modot dari jembatan serut panjangnya 2 km kata anak sekarang hmm saya luwe dawa jembatan Suramadu Sak dukure mukjizatin Nabi Musa. Nah, sekarang seperti itu. Le Nabi Dawud iku mukjizate swara. nih menggelegar luar biasa. Ana manuk ning petite wit nu dibengoki dehem <clears throat> plok ceblok manuke. Ya, selamat ibu-ibu ra duwe ngoten niku. Ora ibu-ibu duwe yang medeni kok. simpangan karo wong lanang dehem <clears throat> plok ngono. Oh Nabi Dawud niku mau takbir Allahu Akbar piantone ten mriki lho, pirengke king Surabaya kepireng. Dari bocah saiki orang gumun saiki wis ana HP. Yo nggih to. Wong oh, niki wong tua-tua gawanane HP, wong golek rosokan ning gawe HP. Sing wedok ning omah di SMS, "Papa, kalau cari rosokan dapat banyak enggak, Papa?" <laughs> balas sih, lumayan Mama nih dapat setengah sak <laughs> Papa dapat umplung bagus-bagus, Mama duwe HP tapi ra iso tuku pulsa ya penggaweane fama yahmal mispol terus bendina. Leh Nabi Nuh iku mukjizate perahu Eh nalika umate do gak gelem iman, do kafir, diazab karo Gusti Allah, sak donya kelem banjir bandang, mati kabeh. Sing selamat mung sing kari numpak ning praune Nabi Nuh. Cah saiki wis gak gumun, saya wis ana kapal laut. Indonesia kan udah bisa bikin kapal laut. Uh, dipamerno ning dunia internasional, dipasarke karepe ben laris. Eh, dijenake tetuko, sing tuku ra teko-teko. Sing teko ra tuku-tuku. <laughs> Gawe pesawat udara nggak sakit nggih saged menan dijenake Gatot kocok, gagal total kokean cocok mukjizat Al-Quran. Maka sekali lagi, Quran, Quran, Quran itu pendidikan dasar. Pengantos, putra putrinya buatan ngaji Quran. Ini makanya waktu buatan nyanda. Yang ketiga, wa masajiduhum kabirah, walakinnaha kharrabun anil jamaah. Masjid-masjid semakin besar, megah, mewah, indah bangunannya, tapi kosong jamaahnya. Niki sampun kelakon napa dereng? Uh, sampun pol. Saniki ten pundi-pundi Masjid Ageng. Setiap kota ada masjid besar. Namanya macam-macam. Masjid besar al taqwa Masjid besar Al-Huda, Masjid besar al mutakin Tapi masjid tok sing besar. Jamaah e? Ya Allah, pemane subuh kadang mboten enten tiange babar pisan. Masjid gede jamaah subuh wong situk ndil-ndil. Sing nabuh beduk ya wong kuwi. Sing ngadzan ya wong kuwi ayo to aku direwangi kuwi ngoten nggih. Sing nabo beduk wong sing ngadzan ya wong sing pujian ya wong sing komat ya wong sing ngimami ya wong sing dadi makmum usah <laughs> ana. Ya wonge jahanam wong tiange memambu kuburan. Mlaku saya, sayek nabo beduk wis kuat banter ditabuh mek ngeder lulange tok nang tabuhe ceblok tur glodak sungkuk-sungkuk dijumput mulai tabuhke tur glodak ngantos ping 3 tur glodak mek manjing ini langsung azan ngolek-ngelek as-salatu khairum minal Bakdo azan geremeng karepe dhewe. Eh, karo ngenteni wong menawa sing teka melok jamaah. Pujian, pujian. Pujiane wong tuwa yang guyokke sering kula tirokke sapa kana wa. Awahil ngandim. So bekal ana wa wa bikamti tengah-tengah pujian kepireng ten jedene ten keracak-keracak-keracak saweneng atine lho oleh wong tenan gak rugi lek ku pujian nyantol sapa sing arep melu jamaah binteng kau cendela manjen jedinge ana sandinge masjid kepengin ngerti ngalimum bil ghaibi karo neruske pujian Masyahat. ah, wong nyuluh kodho kae tibae Dadi tiba, wong nyuluh kodo mampir nguyuh tok mboten kok badhe nderek salat. Wis nguyuh tok bareng nguyuh ngeluyur nek rasaku arep jamaah lho kok nguyuh tok ngluyur kae terus ke pujian ning alimum bil ghaibi wa syahadati Allah katok le pujian mboten enten tiyang sing teka wis putus asa timbangane ora ono sing teko Oh mati ae kesuwen. Gregeng-gregeng ngatuk langsung kok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kayang alal solah, kayang alal pala. Kodiko mati sholat, kodiko. <laughs> Anjen wong tuwa. Terus akhiri sholat kiambaan. Orang ada rewangi gek masjidnya gede padang. dipasangin 14 Petek ikb, Jero masjid kaya leso suwuk-wuku-wuku. Gek uangnya kurun jegrek kena yang biut biut, Sholat ijah. Dia ngerti dalam kondisi seperti itu kan dianjurkan untuk niat jadi imam. Lo sholat ijen kok niat dadi imam? Iya, kanggo gayuh fadilahe sholat jamaah. Lo kok terus niat dadi imam ku makmume sinten? Eh menawa ana jin-jin sing dereng sholat. Lo kan sing kenging hitop kewajiban sholat, mboten namung menungso. Jin kan gak wajib sholat. Akhirnya dene niat dadi imam. Nah, wah itu. Oh, sholli Fardu subki roke ngateni mustaqbilal kiblati. Yo karepe yo ora kata ini gak iso ngunine Adaan imaman lillahi ta'ala Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Sampai rampung dolin Kok ana sing amin saestu to? Amin. Mikir ki Mbak Niki sapa sing amin ora krungu wong no jedhe mau aneng krecek-krecek ya wong nyuluh kodhok ora krungu kleset-kleset wong mara kok ana amin iki sapa wulune langsung pengkorok-pengkorok sirahe krasa kapwedi rambutnya jebobok wedi ngejer jane badhe mau surat sing rada dawa ning wis kadung kedisikan wedi oper haluan ganti maca sing ndek-ndek Iya kul huwa elek Kan ben gelis kok. Lah karo kepengin weruh, kepengin ngertos sing amin niku sinten dos maca kulhu niku karo noleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu akad. Allahu somad. Bareng noleh ten wingking ketinggal ireng-ireng kepeti-keti jejer-jejer jenggote dawa mripate sak lepek-lepek. Semaput ki ambae. Lam yalid. Tolong, tolong. Nah lali niki dereng dipateni. Jadi suarane tolong-tolong mlebu dan sepikire masjid. Wong desa Bapak Ibu, para kisuk kepireng bengok-bengok nedhi tulung, sumber suarane ki masjid, kembruduk sami ndugi. Wong turu tanek cerikal tangi melayu jantan Kaget, wong kelon lho diculno mlayu kaget. Saking kaget e. Ngapunten. Bareng tanggine sami nduki piyambake eh, jebu ya ablah lumah-lumah kare ambekane menggeh menggeh. Pakeni tanggane. Lapo Kang? Samanku lapo, samanku kena opo kok bengok-bengok njaluk tulung. Aja takoni dhisik. Aku tak noto ambekane. iki tanggane welas sakno ana sing mijeti ana sing ngeroki ana sing nglabur balsem minyak kayu putih ana sing maringi ngombe iki lho Kang ngombe dhisik Kang ben ora ngejer iya kene tak ombene hmm, Gelas gelase kok gede tenan hmm, iki uh, ya aja diguyu nelake enggak karuan ket mang Bismillahirrahmanirrahim Wis. Lega. Eh, sok-sok maneh lek ngundang aku gelas sing gede maneh ya. Uh, eh, gelasnya kok gede tenan nih. Eh, uh, ini aja diguyu Nelake enggak karuan ket mang. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, eh, wis. Lega. Eh, sok-sok mana, lek ngundang aku gelas sing gede maneh ya. Gentong ae langsung unggah nomrene. Tangleti kalih tanggane. Kena apa to Kang Jane kena apa kok bungok bungok tolong-tolong. Ngene lho. Aku iki mangkan salat ijen. Lah kok salat ijen gak ana kancane to Kang? Kanca sapa dapuramu diceluk ya ora teko. Aku wis celuk-celuk as-shalatu khairum minan naum. Ora ono sing teko blas. Aku salat ijen. Lagi mang aku kan niat dadi imam to. Lu bareng aku maca petekah. Ora iso muni Fatihah. Kok ana sing amin tenan tak toleh mengguri ketok ireng-ireng gedhi-gedhi jejer-jejer jenggote dawa mripate sak lepek-lepek uluku mengkorok sirah krasa gawedhi rambut jebobok aku arep semaput mula aku bengok tolong-tolong mang bareng aku bengok tolong-tolong kok do teko rene kabeh mang tak celo as-shalatu khairum minan naum gak ana sing teko wis timbangane ngene Mulai sesuk azane subuh tak gantine tolong-tolong ae. Saya ngoten mawon. Kan azan itu tujuannya bukan hanya sekedar pemberitahuan masuk waktu sholat kan. Bahkan inti tujuan azan itu panggilan untuk sholat berjamaah. Buktinya zaman Rasulullah Sien ketika sholat subuh nih udan tak berespol Boten mungkin untuk berangkat ke masjid. Adhani Bilal kan gentos kali kancing Nabi boten as-salatu khairum minan naum. Sallu fi buyutikum. Sholatlah kalian di rumah kalian masing-masing. Halo. Lah ini dipanggil genah as-salatu khairum minan naum. Ora ono sing teko Wes khusus kesilir nggih. Mulai benjing azan subuh nggih gaya baru nggih modelannya. Insyaallah tanggine sami dugi mangke. Pokoke semanjing wektale nang nyekel mik volume dipolno. Tolong, tolong ngoten mawon nggih. Nggih. Heeh bento kabeh. Lho niki pun narik infak nggih. Eh mbuh kan. Ya terus mawon ngajine wis karuan mlampah. Heh? Mestine wau badhe kula jak selawatan kalih narik infak, tapi keranten pun kadung ya wis terus ke ngajine kantun titik mawon. Eh, Oke. Saman nderek nyumbang pinten wau? Ngisani kerdus saya ae ngatur wong. Kenapa sih ger ngomong no salat kok ngomong ne jamaah? Kekuatan Islam itu ada di situ. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Karena kalau bicara tentang sholat, itu perintah didapat dari peristiwa Isra Mi'raj. Dan perjalanannya yang diabadikan dalam Al-Quran, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Untuk mendapatkan perintah sholat, itu perjalanannya dari masjid ke masjid ini artinya seakan-akan sholat itu harus di masjid halo jamaah sangingane ora diketokno karo Gusti Allah umpama ke fadilah dan pahalanya jamaah la tauha walau habwan kata Nabi manusia akan datang berbondong-bondong meskipun ngesot berangkat berangkat wong seemper dan wong setruk njaluk ke jamaah sangingane gak diketokke wong Sayyidina Umar bin Khattab niku nate kelangan sholat jamaah sepisan mawon. Nangis gugung-gugung. Perkawis napa? Yang baik kagungan kebun kurma yang sangat luas, subur. Panen, manen kurma, ngunduh kurma, saya kesayahan, ketiduran. Begitu terbangun, geragapan. Ya Allah, wis mancing, wis masuk waktu sholat. Melawayu ten masjid. Karep kepengen nututi jamaah. Begitu sampai masjid, sholat jamaah udah selesai. Makmum masbuk pun buatan wonten, gak iso melu jamaah. Nangis ya itu oh, ya Allah. Aku kelangan sholat cuma ya Allah. Sami gak kali yang yang nggih. gak? Mungkin yang ngono budal nomor masjid arep melu sholat, tutup masjid kau serampung, rampung. Lah, serampung, rampung, balik. Balik neng warung kok. Ya Allah, ngoten niku terus Sayyidina Umar muhasabah. Iki apa sing gara aku keri sholat jamaah? Mm, kebun kurma ki gara-gara mboten katik ngentosi benjing seketika kebun kurma Timbangan yang timbangane ngilangno jamaah garai aku kehilangan sholat jamaah kebun kurma aku tak sodakohno coba wong kesilir prinsip kayak ngoten entek donyane Ana wong duwe sawah 10 hektar panen wadi gara-gara ngurusi sawah 10 hektar keri salat jamaah kelangan jamaah. Sawah 10 hektar sok dakohno. Ana wong duwe sapi pitu lemu lemu. Gara-gara makani sapi pitu kelangan salat jamaah. Sapi pitu sok dakohno. Wong sugih ngitung duit 50 juta. Gara-gara ngitung duit 50 juta nang keri salat jamaah, duit 50 juta sok sedekah. Ana wong ngelapi mobil keri sholat jamaah. Mobile sedekah. Ana ibu-ibu keri sholat jamaah gara-gara ngentasi pemenan. Pemenane sedekah. <laughs> Yang lanang keri sholat jamaah gara-gara ngeterno bojone no pasar. <laughs> Ya Allah, ajari anak-anak kita dengan benar dan pendidikan yang paling kita harapkan sebenarnya adalah pendidikan karakter. Kita dalam beragama kehilangan karakter. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, wekdale sampun telas. Eh kok. Yang terpenting lagi orang tua itu memberi teladan. Nyontoni ini kalau paling penting. Makanya kalau di pontang letik, kengeng nopo sana iki dikengken ngaji kok bulat. soalnya orang tuanya yang bulat. Kenging nopo lari sak mangke nek dikengken ngaji kok angel, Soalnya wong tuane yo angel. Halo. Kuwi nyoto-nyoto ditimbali Allah. Hayya 'ala sholat. Ngono ku yo gak berangkat abot Raden Kian Santang. Abot Gajah Mada, abot Damar Wulan. Nggih napa nggih? Ya iku sebabe. Ini saja nyalahke anak nemen-nemen. Pokok ibu Yang terakhir didongake. Bu, terutama ibu dongane ibu tenggene putrane niku luwih mandi timbang dongane wali sewu kula baleni sapa amin dongane ibu tenggene putrane niku luwe mandi timbang dongane wali sewu penjenengan keliling pados wali cacahe sewu Saben wali siji disuwuni donga, saben wali siji disuwuni donga, saben wali siji disuwuni donga. Pikantuk donganipun wali sewu niku sik kalah mandi kalah ampuh dibanding dongane ibu panjenengan. Ngapunten bapak-bapak dalam hal ini jenengan gak pati katut. Wong lanang mau ngimbuh tok. Kok ngoten? Lapo ten kene anak kok mandi dongane ibu? Nggih, soalnya anak niku sing ngandhut sinten? Sing hamil sinten? Ngapunten sing lairke sinten? Yen wonten anak luwe sing dulang sinten? Anak ngengek pipis sing nyawi sinten? Ayo anak anak anak anak anak anak anak ngelak sing ngemiki sinten? Lah bapak wae apa? Bapak eh, gawe anak. Bapak emek panitia petingkringan kuwi. Keranten dongane ibu ten anak niku mandi atau atas setiap ucapan ibu kepada putranya menjadi doa. Matur sama matur ngentikan sing ngentikan ngatas-ngatas nggih Bu nggih. Aja kulino ngwalatno anak, aja kulino ngurang no anak. Aja kulino goblok no anak. Mungkin goblok tenan anak dengan Anak diwuruki ngaji angel, diwuruki belajar sinau sekolah repot. Bocah goblok, goblok anak anake sampean. Iku mergo mandi ucapane sampean dhewe. Lah anak sampean dadi anak goblok wong sampean mbokne. Berarti sampean yo mbok aneh wong. Kadang wong tuwa ana to sing kebrucut model ngoten niku. Bocah wani karo wong tuwa kualat le, kualat le. Ngapunten, kualat temen anake sampean. Lah nek anak sampean dadi anak kualat, ngapunten. Berarti njiyen jenengan sian beberapa malam petentengan kalih bapakne lari-lari niku ngantek meruntus kabeh niku proses wong kualat niku. Mbok ewangi polah ra karuan niku proses wong kualat nalika hamil mendah-mendah sangang ulan punjul niku yang gembel wong kualat jenengan ngelahir ke ngeden uh uh niku yang ke wong kualat dan nek anake jenengan dadi anak kualat wong jenengan ne berarti jenengan yang mbok-mbokane wong Bodoh-bodoh ngomong gak sing saya to, Bu? Bu. Oh, anak bocah ra kena dituturi, kurang ajar, kurang ajar saya isu putrane jenengan. Bodoh bodoh mbok sing sae. Ya Allah lele, polahmu kula akeh tenan, polahmu akeh tenan bener nek kowe iki ape dadi kiai kok le. Anakmu ben dadi kiai. Remen mboten enggak ada anak dados kiai. Lho, jenengan nyawang wong model profesi kaya kula ngeten iki menurut jenengan enak napa mboten, Pak? Sing ngomong enak ndak munggah genteni rek. Monggo megah gentosi kula monggo. Monggo monggo. Mungkin sangone jenengan pundut mboten napa-napa menawa disangoni monggo monggo. Menawa Pak Camat pengen gentosi nggih monggo. <laughs> Wae nak pripun ya angel ra karuan kok ya. Ngene iki kowe nak Pak Camat kowe. Nah, Pak Camat kan pejabat. Kalau pejabat itu pekerjaannya jelas, bayarannya jelas. Gitu. Kalau kiai pekerjaannya jelas, bayarannya Pejabat kayak Pak Camat Pekerjaan jelas, kepala pemerintahan kecamatan. Bayarannya jelas, setiap satu bulan dapat sekian. Saya pekerjaan jelas, ngulang ngaji ceramah, tapi bayaran Ngoten saat ini rame masalah solmed. Uh, sampai MUI memfatwakan kiai pasang tarif, pasang harga. Ngaji boleh bayaran haram. Wes wes. Lek ono kiai masang tarif siapapun dia haram. Ono kiai ngaji niate golek duit, golek bayaran haram. Tapi lebih haram lagi lek ono wong undang kiai kon ngaji gak dibayari. Ini usah dibahas rame-rame sini-sini uang ngono. Lah iya makane kuwi. Sampun sampun jam sedoso. Pirang? Ngundang dhewe. eh Eh kok mah wis. kata sing ke mesti, kata lepate mesti, kathah khilafe. Kula namung ke mawon utamine ke awak gula piyambak sareng-sareng tiga hal yang diprediksi Nabi niki kita antisipasi. Karena di sini kekuatan Islam. moga-moga wonten manfaatnya sing kula aturke. Saya itu Bapak Ibu sedaya jamaah saya khilaf lan lepat dalam namung saged nyuwun sami Wafakan Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardoh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.